Kelompok satu Bijari bi Bidengankah seperti Lila untuk ilah kepada Allah di atas Mindari fi di dalam andari atas sehingga bitawa demi atas sehingga bitawa demi B adalah Alkitab, bukan huruf pasti yang lainnya.